Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Wa na'udhu billahi Amin sururi anfisina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadah Abduhu wa rasuluh ba'du Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Ba'dal fajar 2021 tepatan dengan 19 Rajab 1442 Hijriah di Fakultas Ilmu Fik dalam pembahasan kita Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyam Ramadan 65 yang merupakan sesi penjelasan tentang baik saat zikir ataupun doa berbuka puasa. Ini di pelajaran yang lalu dan sekarang akan kita gunakan dengan pembawaan hadis lafaz yang ketiga zahaba goma utaratil dan seterusnya. Sebelum itu kita dipersilahkan untuk kita mempersilahkan untuk ikhwanuna mentasmi almatin taqabbal. para fiik. Bismillah. ما في مبحثنا في المسألة الخامسة لمسألة yang kelima لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيص الدعاء عند الإفطار masih dalam permasalahan kumpulan doa-doa yang tidak sahih yang banyak dibacakan oleh kaum muslimin di saat sedang berbuka. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu yang masyhur dari lafaz-lafaz ada tiga. Yang pertama hadis Allahumma lakasumtu wa ala aktor aftartu. Maka hadis ini telah datang dari berbagai sahabat. Pertama datang dari Ibnu Abbas. Siapa di sanadnya? mahaluh hadis Ibn Abbas maudhu makna maudhu hadis ini bisa jadi dipalsukan karena apa? Karena di sana ada Abdul Malik Ibnu Harun Ibnu Antara yang disebutkan oleh Ibnu Hibban kana mimman yabal hadis Layakin kita bahu kita baca hadis, ila ala jihatil i'tibar bahwa dulu kata Ibnu Hibban, miman labaul hadis. Orang-orang termasuk dari orang-orang yang memasukkan hadis. La yahilu kita batu ini. Ila ala jihatil i'tibar. Tidak boleh haram menulis hadis dari orang ini. Karena hadis-hadisnya palsu. Kecuali dari permasalahan iktibar. Untuk menjadi contoh saja. Dan begitu pun Imam Ibnu Ma'in di kitabnya ataupun kita adukan bahwa Abdul Malik Ibnu Harun Ibnu Antaraf Haddad seorang pendusta. Karena hadis ini dari Ibnu Abbas sangat baik karena hadis yang palsu. Kemudian datang dari sahabat yang kedua dari Anas Ibnu Malik Tabrani kitab di kitab doa dan Abu Nu'aim Al-Asbahani di Akbar Asbahan yang sanadnya bertumbuh kepada Daud ibnu Zabarakon dari Syubah dari Sabit dari Anas. Kita semua rijaknya fikot, Syubah Imam, Sabit pun Imam. Namun Daud ibnu Zabarakon maka telah di, dijarah oleh para ulama dengan keras. Dumain laisa bisai, berkata An-Nasai laisa bisikot dan berkata Abu Zur'ah dan Yakub ibnu Saibah matruh Maka ilah yang kedua ibnu Zabarkan. Dan di hadis yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu maka hadis ini pun hadis yang baik pun jiddan dan lafadznya pun sama. Yang pertama di sanadnya ada Hamad ibnu Amr, Anisiri ibnu Khalid, enggak Nabi Muhammad dari bapaknya dari kakeknya Ali ibnu Abi Thalib. Maka sanadnya di sini itu dan ada Hamad wahwa ibnu Amr an Nasiri. Dikatakan oleh Imam An-Nasai matrukul hadis dan berkata Abu Hatim mungkarul hadis dan berkata juga Yahya ibnu Ma'in laisa bisyai dan berkata Ibnu Hibban yada'ul hadis wada'an ala sikot. Dia pemalsu hadis, memasukkan hadis dari rawi-rawi yang sikot. Maka hadis dari Ali yang lebih masyhur daripada Ibnu Abbas, musalsal bidu'afa. Karena sanadnya Abdurrahim Ibnu Wa'id, Ibnu Wa'id baik. Muhammad Ibnu Amr matruh. Yasir Ibnu Khalid dikatakan oleh Al-Busiri ada isnad musalsal apa Sanad ini terkumpul padanya rantaian dari rawi yang sangat baik. Maka tiga jalan dari Ibnu Abbas, Anas Ibnu Malik, dan radhiyallahu anhu semuanya baik dan jiddan. Said. Anas siapa di sanatnya? Daud Ibnu Jabarkan. Hadis Ali ada tiga Ibnu Amr An-Nasibi. Maka dia matrukul hadis. Tiga jalan bisa naik kepada derajat sahih ataupun hasan. Dan ada yang keempat dan ini yang namun paling ringan dibanding riwayatan dari tiga sahabat yang lain. Itu oleh Imam Abi Daud dan Al Bayha. Anahu baratuhu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Allahumma lebih wa tu yang alis kita akhir tu di saat berbuka. Maka hadis ini hadis yang baik karena Mu'ad ibnu Zahra Pertama, dia meriwayatkan dari Nabi, maka terputus. Karena dia tadi tidak mendengar dari Nabi. Tapi mendengar dari sahabat atau tabi yang lain, kemudian dari Nabi. Maka sanatnya mengkata terputus. Selain itu, Mu'ad ibn zahra juga dia seorang hmm, maka permasalahan Allahumma lakasuntu yang paling sahih adalah hadith Mu'ad ibnu Zahra dan dia mursal dan sahih. Kemudian di sana ada jalan lain yang kita tidak menoleh padanya dari dua sahabat yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saib dari jalan Husain an Abi Hurairah. Husain, Husain yang tadi meriwayatkan Abi Hurairah. Kemudian di kitab Faiz Baghdad dan Ibnu Sadri di dalam kitabnya Al-Amali datang dari Husain ibn ibni Abdurrahman Rajulin an Mu'ad ibni Jabal. Ayat yang madarnya kepada Husain ibni Abdurrahman meriwayatkan dari Abi Hurairah dan meriwayatkan yang kedua dari Muad bin Jabal. Maka kita katakan ya, Abdurrahman huwa huwa as dia adalah orang yang di akhirnya ikhlas, hafalannya itu rusak di akhirnya sehingga dia menjadi kacau hati. Maka disebutkan oleh Abu Hatim, dia adalah orang yang seperti akhir umrihi sa'ahid bihi. Namun di ujungnya dia uh, Dan hadisnya banyak yang salah. Keluarganya tidak menghijabinya. Sehingga dia meriwayatkan dari hadis-hadis yang saat dia pikun al-jamir. Dan begitu aku mendengar dari Yazid bin Harun, turut Abi wa Hussein hayun karena yakra alaihi karena qad Dan berkata Yazid bin Harun qad Aku menuntut ilmu dan Hussein masih hidup. Hussein ibnu Abdurrahman As-Sulami dan dulu dia dari hadis-hadis. Dan dia pada saat itu sudah mulai pikun mukhalif wafat nasya. Karena saya juga tergoyah. Maka inilah nasib Husain bin Abdurrahman. Tidak dihijabi oleh keluarganya. Maka dia menjadi rawi yang sifat tetapi berubah di akhirnya. Dan di dalam sanad yang terakhir di sini dia meriwayatkan dari Abi Hurairah dan dari Mu'ad ibnu Jabal. Maka ini dalil dari kepikunannya. Karena Abdurrahman karena Hussein ibnu Abdurrahman tidak ma'ruf dari muridnya Abu Hurairah. Walau ma'ruf dari muridnya Mu'ad ibnu Jabal. Namun bisa jadi di sini terjadi kewahaman dikarenakan di saat dia meriwayatkan dari Mu'ad ibnu Jabal maka terwahamkan karena dia adalah Mu'ad ibnu Zahra sehingga dipikirnya Mu'ad ibnu Jabal. Dan periwayatan menjadi dari Abi Hurairah ini juga bisa jadi kesalahan. Karena Abu Hurairah bukan dari guru Hussein dan Mu'ad ibn Zahra dikunyahi dengan Abu Zahra. Maka bisa jadi Abu Zahra kunyahnya. Kemudian Hussein yang sudah itu menyebutnya Abu Hurairah. Maka dua riwayat ini pertama dari Mu'ad Ibn Jabal terwahamkan, Tersahkan karena kepikunannya, asalnya Mu'ad Ibn Zahra menjadi Mu'ad Ibn Jabal. Kemudian dari kepimpinan Hussein juga dia menyebutkan dari Abu Hurairah. Padahal yang benar dia meriwayatkan dari Mu'ad bin Zahrah dan Abu Zahrah berubah menjadi Abu Hurairah. Alhasil kita tidak melihat kepada dua riwayatan yang madarnya kekuatannya datang dari Abu Hurairah dan datang dari Mu'ad. Ada dalam keadaan kepikunannya menjadi Mu'ad ibnu Jabal padahal dari Mu'ad ibnu Zahra itu sanad yang pertama dulu. Sanad yang dan yang kedua dari Abi Hurairah karena Mu'ad ibnu Zahra kunyahnya Abu Zahra. Dipikirnya Abu Hurairah. Seperti itu. Sehingga kita tidak kepada hadis tersebut. Adapun hadis yang kedua yang lafadznya Allahumma ini as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' antak tiroli dunubi. Maka hadis ini pun dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan juga oleh Ibnu Majah terjadi khilaf antara mauquf dengan marfu dan dirajihkan oleh para ulama riwayat yang mauquf dan selain mauquf di sanadnya ada Ishaq Ibnu Ubaidillah Ibnu Abil Muhajir wa huwa makbul. Maknanya mabhulul hal. Dan telah dihukumi juga oleh eh, Adani rahimahullah di dalam kitab Al-Irwa bahwa sanad ini dhaif dikarenakan isma wahwa Ibnu Ubaidillah Ibnu Mahzumi maka di sini dikatakan oleh Syekh walam yutar jarhan wala ta'dila Wadakarahu Ibn Hibban fi Lihat. Ya. Di dalam pembahasan ini, Asyik Al-Albani menghukumi hadis lafad yang kedua Allahumma ini as'aluka kabirahmatika alati wasi'at kulla syai' dunubi dengan do'i. Kenapa? Sanatnya Abu Abil Muhajir kata Syekh tidak dijarah dan tidak ditakdir oleh para ulama dan berkesendirian melakukannya dan C tidak memandang mentaufikan Ibnu Hibban sebagai mengangkan hadis ini. Karena apa? Karena Ibnu Hibban mutasahil. Maka ini sudah dari ulama ahli hadis dimanapun, kapanpun, siapapun mereka akan mengatakan tauhid tidak kita menolak padanya. Di sini contoh Syekh Al Albani mengikuti kaidah itu. Dan di hadis nanti yang akan datang di hadis Dahaba Zoma wa talatal uruk wa Ajar ajr insyaallah. Maka hadis ini pun tidak sahih. Albani di dalam kitabnya dari apa dari rawi yang doif Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa yang tidak ditauhid oleh para ulama, tidak dijelas kecuali tauhid Ibnu Hibban. Nah, di sini kita kembalikan kepada Syekh Al Albani. Kenapa di sini tidak mendoifkan? Padahal faidahnya sama. Rawi ini yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, dia majhul. Majhulul hal. Tidak ditauhid dan tidak dijarah oleh para ulama. Dan juga di sini oleh Ibnu Hibban, kenapa tidak didoifkan seperti lapat Dahab Roma itu ajru insya Allah. Hadis ini pun tidak sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang Nasa'i di Sunan Al-Kubra dan al Bazar serta ada rukutnya di Sunannya semuanya dari jalan Kola itu Ibnu Umar. Di sini diriwayatkan dari Marwan, aku melihat Ibnu Umar. Yakta lihiyatihi. Wa yakta umazada alal kaf. Kemudian memotong dari tambahan yang digenggam yang di bawah. Lihat di sini. Potong yang di sini. Bukan di sini. Bukan sururi. Dai-dai yang melempem. Mereka merapikan. Dirapikan. Seperti ini dirapikan. Potong sini. Potong sini. Jadi rapi yang mereka lakukan. Jika sahih. Di hadis Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar khabab melihat Nabi khabab Nabi memegang lihnya yang lebih di sini yang dipotong, bukan di sini. Paham? Baik. Ini jika sahih. Maka di hadis ini disebutkan bahwa Ibnu Umar melihat Nabi memegang lihnya dan dicukur dari di bawah yang di bawah dari genggaman Al-Qabd. Maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengatakan jika berbuka untuk membaca Zahab al-Zoma. Ya sahabat ajru insya Allah. Maka hadis ini barakallahu fikum tapi kami sebutkan sanadnya dari Al Hasan Ali ibnu Syafiq Anil Husain ibnu Waqid an Marwan an Ibn Umar. Maka sanad ini semua rijalnya sikoh. kecuali Marwan wahwa Ibnu Salim al-Muqaffa ada ilatuhi tetap Rawi yang majhulul hal. Tidak diriwayatkan dari muridnya kecuali Al-Husain Ibnu Waqid dan Azrah Ibnu Thabit. Dia hanya mempunyai dua murid. Al-Husain Ibnu Waqid seperti di sanad ini dan di hadis-hadis yang lain Azrah Ibnu Thabit. Hanya mempunyai dua murid. Walam yuwafiqhu kabar dan tidak dikosongkan oleh apa? Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar di kitabnya Takrib telah menghukum rawi ini bagi mahat takrib ma satu minal hadis ilah halim. Malai salahu minal tidak mempunyai hadis yang banyak kecuali sedikit. Walam yakbut fihi ma yutraq hadithuhu min ajnihi. wa ilaihi isyarah bilafat makbul. itu yutabe wa ila falainul hadis maka terima jadi Hasan Lidori. Adapun jika berkesendirian maka dia lain hadis-hadis yang baik. Juga dipakai untuk rawi-rawi yang majhulul hal. Maka hadis ini ذهب الظما وطلب القدرة الأجر إن شاء الله واضح hadis yang doif di sanadnya rawi yang majhulul hal. Marwan ibnu Salim al-Muqaffa seorang tabi'i yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. tidak tanggung-tanggung tadi bukan orang yang mendekati dia tidak tapi seorang orang yang lampau yang meriwayatkan dari Ibnu Umar tidak diketahui oleh Kemudian ujub-ujub datang Ibnu Hibban mentausiknya. Di kitab Asbikot. Maka ini baik dikarenakan sanad ini Marwan ibnu Salim al muqaffa rawi ini dan telah disebutkan oleh al hafidh dia majhulul hal lainul hadis kita berkesimpulan dan telah dibaifkan hadis ini oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Tatabu Awhamul Hakim. Di saat menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari dalam ini, maka saya mengatakan, Inal haditha do'ifun Li'annahu yaduru ala majhulil hal. Maka hadis tentang zahab goma adalah baik. Karena bertumpu sanatnya kepada rawi yang majhulul hal. Dan rawi yang majhulul hal, seperti nanti akan kita bahas di pelajaran tashilu mustalahil hadis, cara mudah untuk mempelajari ilmu hadis. Rawi jika dia itu majhulul hal tidak diketahui keadaannya, apalagi dia di zaman tabi'i. Ma'ruf, di zaman keemasan. Namun tidak diketahui oleh para ulama. Bukan diketahui karena dia itu di zaman yang terakhir. Justru di zaman keemasan. Namun tidak diketahui. Maka di sini kita tawakuf. Rawi yang majhul harus kita tawakuf. Berhenti untuk mengambil hadisnya. Kenapa? Karena tidak diketahui. Sahih, sikap, ataupun bahkan oleh hifat ataupun bahkan hafalannya rusak ataupun bahkan matruk ataupun bahkan wabah wabaul hadis. Kita tidak mengetahui. Maka kita tawakuf dari hadis-hadis yang rawi majul dikarenakan tidak diketahui keadaannya. Maka hadis ini dihasankan oleh Imam Al Albani. Ingat, saya menyebutkannya Al Imam Al Muhaddis Al Albani. Jangan terus di saat saya mendaifkan hadis ini, kemudian ada sentimen bahwa saya mencela Syekh Al Albani, kalla Al wa kalla. Awas. Jangan salah persepsi dan gagal paham. Menyebutkan Al Albani dilawan. Siapa Said dan sebagainya bukan. Masalah bukan masalah taklid di sini. Masalah ilmu di sini. Maka awas. Saya menyebutkan Imam Al muhadid Al-Albani rahimahullah telah mensahihkan hadis ini di Al-Mislah dan di Al-Irwa dan Sahih Abi Dawud Dikatakan oleh Syekh Al-Albani Al-Imam Al-Muhaddis Hasanul Hadis. Dan jika kita rujuk bagaimana Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Padahal manhaj beliau yang ma'ruf jika kita tetap kita bahas di kitab-kitabnya beliau seperti yang Mumti Al-Irwa, al irwa as sahihah dan Abda'ifah. maka Anda bisa melihat banyak dari permasalahan rawi-rawi yang do'if, terutama dari kalangan para tabi'in, itba'u tabi'in, orang-orang terdahulu, tidak ditaufik oleh para ulama. Tidak ada pentaufikan para ulama. Semua ulama diam, ahli jarh wa Mereka mengatakan tidak diketahui orang ini. Kemudian ujub ujub datang Ibnu Hibban mentaufiknya. Maka Syekh Al-Albani banyak di dalam kitabnya mengatakan rawi ini majhulul hal dan tauhid Ibnu Hibban tidak berpengaruh. Wala naltafit ilaih. Tidak kita menoleh kepadanya. Kenapa? Karena dia mutasyahil. Ini Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Syekh Al-Albani di dalam kitab-kitabnya. Dan yang paling dekat kepada kita lafad Allahumma as'aluka di rapat yang kedua dari pelajaran yang lalu bahwa Syekh Al Albani di Irwa mendaifkan karena Ishaq ibnu Ubaidillah ibnu Abil Muhajir tidak ditauhid oleh para ulama kecuali hanya Ibnu Hibban. Dan Syekh tidak peduli kepada tentang pentausikan Ibnu Hibban. Maka di sini pun dipertanyakan kenapa tidak didoifkan juga. Kemudian setelah kita melihat mungkin karena alasan ini. Imam Asari Kutni mengeluarkan juga hadis ini di dalam sunannya dan mengatakan wa isnaduhu hasan dan sanatnya hasan. Maka Allah wa'ala mungkin dikarenakan ucapan Imam Adar isna isnaduhu hasan maka Syekh al bani mengikuti Empat, kembali kepada faidah orang ini rawi yang majhulul hal berkesendirian Ibnu Hibban dalam men yang seharusnya dia mendaifkan seperti dia mendaifkan Ishak. Maka kita katakan dari mana kesanan rawi ini. Rawi ini meriwayat dari Ibnu Umar. Dia tabi'i. datang setelah itu ulama ahli jarh Ibnu At-Tabi'in. Diam. Imam Subah. Kemudian di zamannya juga yang berbicara jarah wa meskipun sedikit Imam Malik dan Leif Ibnu Sa'ad juga diam. Kemudian datang di bawahnya sedikit Imam Yahya Ibn Ma'in dan korinnya Imam Ahmad dan korinnya Ishaq Ibn Rahawih semuanya diam kepada rawi ini. Kemudian turun kepada ke bawahnya Imam Al-Bukhari diam. Imam Muslim diam. Dan di zamannya juga Abu Abu Zur'ah Ar-Razi dua muhaddis dan ahli ilal diam terhadap rawi ini. Kemudian datang yang setelahnya Abu Daud dan juga Imam Anasai yang sering banyak menjarah dan mentakdir pun tiga dari murid-muridnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita di akhir dari 200-an, 250. Tiba-tiba ujung-ujung datang Imam Ad-Darukutni yang mana Imam ad di dalam kitab sunnahnya meriwayatkan hadis ini dan mentaklik di bawahnya isnaduhu hatana. Pertama, ucapan isnaduhu hasan tidak jelas apa yang diinginkan. Apakah menghasankan rawi? Kalau dia ingin menghasankan rawi akan disebut isnadul hasan ataupun disanadihi Marwan ibnu Salim al-Muqafi' wa huwa saduq misalnya. Hasanul hadis. Itu jelas bahwa dia menghasankan hal ini. Namun di sini dia hanya menyebutkan isnaduhu hasan. Sanatnya hasan. Dan Syekh Al Albani sayang sekali di sini Imam Al Muhaddis ada rukutnya. Nah, sudah dihasankan oleh Imam Adar Kutni ya sudah. Siapa Imam Adar Kutni? Dia Imam Muhadid. Hidup di tahun lahir 306 dan meninggal 385. Maka dia rawi yang akhir 300 tahunan. Bagaimana menghukumi kepada Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffir seorang yang melihat Ibnu Umar. Yang kebanyakan mereka meninggal tahun 90-an Hijriah. Maka tidak ditaukik dan tidak dijarak oleh para ulama terdahulu. Dari mulai Syukbah Ibn Hajjah yang paling dekat kepada Ibnu Salim. uus Ibn Tabi'in yang biasa melaksanakan al-jahrul tadi. Kemudian diikuti dengan Imam Malik, ibu saat diam. Kemudian datang kelompok Imam Ahmad dan perintahnya Ustaz Ibn Rahawih, Yahya Ibn Ma'in, dan Ali Ibn Madini diam. Tidak menjarah dan tidak mentahdir. Kemudian seperti kami sebutkan datang Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bukhari, Muslim, kemudian murid-murid mereka, Abu Daud, dan Imam Anasai, semuanya diam. Tiba-tiba dan ujub-ujub Imam Hajar Qutni yang hidup di tahun 300 Hijriah mengeluarkan di sunannya mengatakan isnaduhu hasan maka apa pertama makna isnaduhu hasan apakah dia menghukumi syaratnya hasan dikarenakan rawi yang lain seperti Al Husain ibnu Wakid yang meriwayatkan dari Marwan ataupun dari Al Hasan ibnu Ali ibnu Sa'id yang meriwayatkan dari Al Husain ibnu Wakid. Muakid ataupun bisa dihasam karena menghasamkan Marwan. Di sini tidak jelas. Alhasil dari ucapan yang mubham di sini isnadu hasan, Syekh Al Albani menghukum itu hadis ini hasan. Seakan-akan menghasankan rawi yang majhulul hal tadi. Maka di sinilah perkara yang menjadi ikhtilaf. Sehingga wahai saudara-saudaraku, Jangan dalam permasalahan ini kalian bertas buta. Eh, dihasamkan Al-Albani. Siapa Al-Albani? Imam bla bla bla. Berarti tidak boleh salah. Imam Al-Albani di sini mengikuti Imam Ad-Darukutni. Dan permasalahan sekarang Imam Ad-Darukutni dia hidup di zaman 300 Hijriah. Dan Taufik, misalnya kalau dia ucapannya Isnadul Hasan, menghasankan Rawi Marwan bin Salim Al-Kumukafah, maka para ulama di zaman sebelum dia diisba'ut tabi'in, dari zaman Su'bah yang berbicara tentang rawi-rawi, itu diam. Dan seterusnya mengatakan Isnaduhu Hasan, kemudian diikuti oleh Al-Albani rahimahullah dengan hadis ini menjadi Hasan di Al-Irwa dan Al-Misra. Maka pendalilan di sini penghasanan dari Imam Al Albani Kalau memang Imam ada usul ini menghasan sanad ini hasan, kemudian ada tambahan karena Marwan ibnu Salim sabuk, maka di sini pun pertanyaan besar. Apakah kalau memang Imam Adarutubni menginginkan Marwan ibnu Salim itu saduk, terus kita akan mengambil mengambilnya atau tidak. Yang dekat zamannya kepada Marwan Ibnu Sa'fiyan tidak mengetahui orang ini. Tiba-tiba Hijriah meninggal 385 Hijriah, sekitar hidup di 300 mungkin dia menuntut ilmu kemudian menjadi murid dari ahli hadis kita anggap tahun 350-an di zaman keemasannya dia menjadi alim ulama. Apakah kita menerima Muhammad Rukut yang hidup 300 membicarakan rawi Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffi yang tabi'i yang melihat Ibnu di hadis ini. Apakah kita mengambilnya padahal imam-imam terdahulu dia tidak mengetahui keadaannya padahal mereka lebih dekat jarak waktunya kepada Marwan Ibnu Salim pak. Ini jika kita bincangkan tentang penghasanan Imam Ad-Darukutni. Jika menyebutkan atau menghasankan Marwan Ibnu Salim, maka apakah kita mengambilnya langsung? Padahal para ulama terdahulu terhijabi dari keadaan rawi ini ujuk-ujuk kita mengambil taufik dari Imam ada ukuran ini pun fihi nadhar. Kemudian setelah itu ada tambahan kaidah permasalahan yang ditulis oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam sunannya. Imam Ad-Daruqutni kita akui imam. Itulah kita dalam permasalahan ini insaf. Meskipun kita nanti tidak mengambil ucapannya, tetapi insaf. Kita katakan dia imam. Dan kita katakan dia sesuai dengan ilmunya. Begitu pun, kata awas. Yang salah paham, gagal paham, mengadukan saya dengan siapa saya, siapa Al-Albani, itu salah. Kembali kepada dalil apa yang kita ucapkan. Bukan kepada person. Maka di sini, telah berkata para ulama tentang kita Sunan Darukutni. Dan ini juga terngiang-ngiang dulu ucapan Syekh kami Mukbil bahwa ilmu hadis jika kan antum lihat kata Syekh kami di dalam kitabnya Ilal Adarukutni para ajaban kamu akan melihat keajaiban Dan dia mengetahui penyakit-penyakit hadis dari berbagai sanad yang rajih adalah ini yang rajih ini mauquf Jalan yang satu doaif, yang sahih jalan yang kedua. Dan ini adalah yang rojeh maupun yang rojeh mursal, yang rojeh marfu dan sebagainya. Kaban. Jelas dari kitab ada rukun yang dulu ada di markas Syekh mobil, Mukbil dan sekarang sudah banyak katanya pentasik-pentasik yang baru. Maka alhasil kitab Ilal ada Adarukutni, kitab kitab yang sangat Imam al di dalam i'tina kepadanya. Adapun kitab Sunan Adar kami mendengar dari Syekh kami juga dan Syekh kami menyetil dari ucapan para ulama bahwa terdapat padanya kitab Al-Imam Adar tidak mengilzamkan kesahihan padanya. Maka di kitab banyak sekali hadis-hadis yang baik. Bahkan pun jiddan. Dan selain itu, jika dilihat juga antum takabuk, kalau sudah bisa, maka banyak beberapa penghakiman hadis disahihkan oleh Imam Adarukutni padahal sanatnya jelas. Dihasankan hadis ini padahal di sanatnya jelas. Baik. Di antaranya hadis ini. Hadis ini disanadnya ada Marwan Ibnu Salim yang majhulul hal. Maka dahir sanadnya baik Namun dikatakan oleh Syekh ada Kutni Al-Imam Isnadul Hasan. Dan yang jadi masalah Syekh Al-Albani memandang Isnadul Hasan penghasanan kepada Marwan Ibnu Salim padahal tidak bisa seperti itu. Alhasil tentang kitab Azharukutni sunannya bukan kitab Ilal Kitab ini kitab Sunan dan ini yang akan kita bahas dan juga kitab Ilal dan juga kitab Ilzamat. Dan kitab Ilzamat ini dijadikan oleh Sis untuk mengambil gelar doktor. Maka Semukbil sangat senang kitab-kitab Syekh ataupun Imam ada nih. Namun kami ingat di dalam sunannya katanya banyak perkara-perkara yang seakan-akan bukan dari hafalan imam. Banyak yang salah dia sendiri. Banyak dari para ulama yang membahas tentang ini. Maka saya akan mewakilkan berkata Az-Zailai Az-Zailai sahib Nisbirayah Takrirnya mengatakan majma' Ahadis al-ma'ilah wa mamba al-ahadits al Dikatakan bahwa kitab Sunan Adarul Kutni kumpulan dari hadis-hadis yang berpenyakit dan muaranya dari hadis-hadis yang aneh yang berkesendirian. Maka ini ucapan Imam Az-Zailai. Dan juga ucapan Imam Az-Zahabi. Sunan ad baik Baitul mungkarat. Bahwa kitab Sunan Al-Ba ada kutni, ada rumah yang penuh dengan kemungkaran. Dan dijelaskan oleh para ulama di antara Yusuf Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Arab al Basri dan di kitabnya juga Al Fatawa Al Kubra disebutkan itman imamatihi fil hadis fa'inamu fa'inahu inama sanafa hadhihi as-sunan kai yadhkuru fiha al-ahadith al mustadrabah fil fikih wa yajma' turuqaha dari keimaman Imam al adarutni maka dia membuat kitab sunannya itu untuk menyebutkan hadis-hadis yang aneh dari penjelasan kitab fikih. Maka di sini kenapa kitab Sunan Ad-Darukutni, banyak hadis-hadis yang baik. Bahkan hadis yang mukar, aneh lafaznya. Dan Syekhul Islam ada rukutni sunan ini liat kurafiha gorobi sunan. Gorobi sunan. Allah fil ghalib yubayyin ma rawahu. Wahuwa min a'lamin nas bidalik. Maka Imam ada rukutni membuat kitabnya sunan dan juga ada utang muridnya Ibrahim di lah, lahan. maka menjadi penjelas bagi kita bahwa kitab sunan ada rukutni tidak seperti kitab-kitab yang lainnya dari kitab sunan. Dimana seperti Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai dan At-Tirmidzi kadang disebut Jami At-Tirmidzi di mana mereka mengumpulkan dari bab-bab fikih dan di situ seperti Sunan Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi lebih berhati-hati meskipun tidak mengilzamkan kitabnya kitab yang sahih namun sedikit sekali hadis-hadis yang mungkar dari hadis yang maudhu sedikit berbeda dengan Ibnu Majah yang lebih banyak maka berbeda di sini dengan Sunan ad kenapa disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Baitul Munkar bagaikan rumah yang penuh kemungkaran hadis-hadis yang mungkar yang disebutkan oleh Az-Zailai dengan majma' dari kumpulan hadis-hadis yang doraib hadis-hadis yang aneh, riwayat maklulah, kumpulan dari hadis-hadis yang baik. Karena memang Imam Ad-Darqutni menulis tujuannya untuk itu. Maka dari sini para ulama seperti Syekh Ali Mukbil yang selalu terngiang, kitab yang ditulis Imam Ad-Darqutni di sunannya berbeda dengan kitab Al-Ilal dan Ilzamat yang mana banyak sekali hadis-hadis yang baik. Dan ini sama seperti ucapan para ulama. Dan kita juga tertabuk juga dari penghukuman hadis-hadis banyak yang tidak sesuai. Dan contohnya di hadis ini. Sanatnya jelas ada Marwan Ibn Salim Al-Mutafek dikatakan di dalam sunannya Isnaduhu Hasan. Sanatnya Hasan. Dan yang jadi masalah pada masa Al-Imam Al-Albani mengikuti ucapan Al-Albani dan bertentak Sinan Al-Albani dijadikan muktamad di sini. Padahal yang hakikat Allah alam al ilmu indallah dan ini perkara ijtihadiyah hadis ini do'if. Marwan Ibnu Salim al muqafi majhulul Al dan taufik sendirian oleh maka ucapan Ibnu Hibban layu amat seperti Ucapan Imam Al-Albani di dalam setiap kitabnya kebanyakan tidak menoleh kita. Lalu gara-gara ada ucapan Imam Ad-Darqutni Ishaduhu Hasan, maka kemudian Syekh Al-Albani menghasankannya. Ini sudah jelas. Barakallahu fikum. Permasalahan pemba'ikan hadis, dahabat doma tidak usah kita ribut. Tidak teriak-teriak kebakaran jenggot. Wah, Al-Albani Imam Hadis dilawan dan sebagainya tidak. Kembali kepada ilmu. Jauhkanlah kalau kita memang dipaksa untuk taklid, padahal taklid itu haram. Allah berfirman, "Ittabi'u umma unzila ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila ma tadhakkarun." Kita diperintahkan untuk bertaklid dan bukan haram misalnya atau kita bertaklid pada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali lebih baik daripada para ulama yang setelahnya. Dan begitu cukup dengan ucapan Imam Malik kullu kalamin nas yu'khar wa yurab ila man dufina fi hadza maknanya setiap ucapan manusia itu diambil kadang-kadang dan buang kadang asyariah sesuai dengan kawaid di dalam ilmunya maka di sini kita melihat dalam permasalahan ini Syekh Al Albani ucapannya tidak diambil karena dia menghasankan dan penghasanannya mengikuti kepada Sufni yang mana dia datang akhir. Alhasil Imam muhadis Al-Albani rahimahullah kita menyanjungnya dan mendoakan kebaikan rahimahullah karena dia dari ulama ahli sunnah dan karena dia seorang muhadis Namun apakah karena dia seperti itu kemudian kita bertaklid di saat dohir perkara yang tidak sesuai dengannya? Apakah kita diperintahkan untuk bertaklid? Tidak. Maka seperti hadis yang disebutkan dari Anas ibnu Malik yang hadis ini diriwayatkan oleh dari sanad Ali ibnu Mas'adah an Qatadah an Anas. Hadis ini sanad sanadnya Hasan juga Hasan Hidayati berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adam khata Khairul khata'ina at Seluruh Bani Adam itu semuanya dalam kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang salah cepat bertobat. Maka di sini yang menjadi pendalilan kita semua dan Syekh al adani dan Syekh kami Mukbil dan imam-imam yang lain mereka dalam mutabene manusia. Dan kata Nabi, kulubnya Adam khata. Maknanya manusia tidak akan dari kesalahan di ini menjadi pendakian ada mutakli. Tidak boleh kita bertaklid kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad, kepada Imam ash dan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan yang lainnya selama ucapan mereka tidak menyelisihi sunnah dan selama ucapan mereka tidak mengikuti syariah, kita tidak mengikutinya. Seperti itu. Karena kulubnya Adam kotok. Seluruh manusia itu pasti ada kesalahannya. Maka di pepatah Indonesia, pandai-pandainya tupai melompat, maka dia akan jatuh pula. Dan begitu pun di sini. Di hadis ini Syekh Al-Albani rahimahullah Imam Muhadid, semoga Allah melapangkan tubuhnya Dalam permasalahan ini istihadnya tidak sesuai dengan faidah karena dia menghasankan hadis ini pertama Marwan Ibn Salim Al-Muqaffah seorang tabi'i yang tidak ditauhid oleh para ulama hibban. Di sini seharusnya beliau tidak memandang kepada tausiknya Ibnu Hibban. Kemudian yang beliau kuatkan dikarenakan Imam Ad-Darqutni katakan isnaduhu hasan. Kita katakan tadi karena memang tausiknya ataupun pengucapan hasan dari Imam Ad-Darqutni menginginkan kepada Marwan Ibnu Salim dia itu rawi yang sedut misalnya ini pun terbantah karena para ulama yang hidup zaman sebelum Ibnu Hibban tidak ada yang mentausiknya. Dan yang paling dekat kepada yang dari ulama ahli juga takdir Imam syukbah dari Itba'ut Tabi'in. Tidak ada ucapan atasnya. Dan yang setelahnya sampai kepada Imam An-Nasai Abu Daud. Kemudian tiba-tiba datang Imam Rukun yang hidup di tahun 300 dan masa kejayaannya 50-an. Kemudian dia mentautik jika makna istaduhu hasan mentautik dari rawi ini. Tidak bisa diikuti pula. Namun yang rajah seperti ucapan para ulama bahwa ada yang menulis kitab sunan mengumpulkan hadis-hadis yang dari yang aneh yang sanatnya berkesendirian seperti hadis ini berkesendirian pada Marwan ibnu Salim al dan telah diucapkan oleh para ulama tadi kami sebutkan terutama juga dari Imam Az-Zahabi, Az-Zailai, dan dari ucapan sahabat Qutni, hilal dan iljamat, maka dia hafalannya sangat kuat dan indah sunan, ada Qutni, maka banyak dikumpulkan hadis-hadis yang doib, bahkan banyak yang doib pun dan penghukuman beliau kepada hadis-hadis pun kebanyakan tidak sesuai. Disebutkan oleh Syekh banyak hadis yang Hasan disebutkan baik. Yang baik disebutkan Hasan. Contohnya hadis ini. ini ada Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffir yang majhul dikatakan isnaduhu Hasan. Dan sayangnya Imam Al-Albani mengikuti ucapan Imam ada ini dalam permasalahan ini secara mengikuti saja. Maka Kesimpulannya barakallahu fikum al ilmu indallah dalam permasalahan seperti ini saya ulangi lagi saya nasihati janganlah kalian ini bertakrib buta. Segala ilmu itu dikembalikan kepada kawaidnya dan kepada perkara-perkara yang terpecahan perpecahan. Perpecahan seperti ini perpecahan yang biasa, di mana Imam Al Albani dari Imam Ahli Sunnah Al-Wadi'i yang mendoifkan ini dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar yang mendoifkan Marwan Ibn Salim dikatakan makbul dari ahli sunnah. Maka janganlah diributkan dalam perkara ini. Alhasil hadis ini menurut pendapat kami adalah hadis yang doif. Kemudian kita tutup permasalahan ini. Jika dia memang doif, lalu apa yang dibaca? Semua doa-doa dan dikir yang disebutkan tadi doif, doif, doif. Dari tiga lapor. Lalu bagaimana kita di saat berbuka apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca, membaca bismillah. Maka kita cukup itu sudah selesai. Dan kafi ilahuna wa mullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Bacaan bismillah hadisnya ma'ruf. Samilah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah bihamdika. Subhanallah.